Baik nikmat khassah atau kenikmat ammah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya kepada seluruh makhluknya seperti nikmat kehidupan rezeki panca indera organ-organ tubuh di mana Allah Subhanahu wa taala memberikannya baik dia beriman kepada Allah ataukah kufur kepada Allah namun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan hambanya dengan nikmat tersebut yang dikenal dengan nikmat khasah diantaranya adalah keimanan, keislaman, ketundukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga nikmat seorang hamba senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan akal jernihnya fitrah sucinya untuk istiqamah di atas al-haq. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Kaum muslimin jamaah sekalian, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim yang tentu memiliki sifat dzurrahmah memiliki sifat kasih sayang yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim yang memiliki kandungan sifat memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Maka kaum muslimin azakumullah. Hikmah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dibekalinya. Dibekalinya. seorang hamba akal fitrah dan untuk meluruskan jalan berpikir yang cerdas, yang jernih dan agar fitrah selamat Allah tabaraka wa taala mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah-risalah Allah supaya akal yang jernih yang bersih jujur fitrah yang suci tidak tergelincir karena sifatnya yang lemah dan terbatas. kaum muslimin azzakumullah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam suratul Rum ayat 30. Fitratallahi alladhi fataran nasa alaiha. Fitratallahi alladhi fataran nasa alaiha. Fitra Allah Ya Allah Subhanahu wa taala tetapkan manusia di atasnya. fitrah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Beliau katakan wal qalbu khuliqa yuhibbul haqqa wa yuriduhu wa yatlubuhu. Bahwa hati itu diciptakan dalam keadaan dia mencintai kebenaran, menginginkan kebenaran dan senantiasa mencari kebenaran. Di atas inilah manusia diciptakan. Di atas inilah manusia diciptakan. Demikian beliau rahimahullah taala menyatakan, "Fa innal haqqa mahbubun fil fitrah." Wahuwa ahabbu ilaiha wa ajaliha wa ajalli fiha wa aladdu 'indaha minal ba'atil. alladhi la haqiqata lahu fa innal fitrata la tuhibbu dhak Sesungguhnya al-haq, kebenaran itu dicintai oleh fitrah. huwa ahabbu ilaiha bahkan fit, bahkan al-haq perkara yang paling dicintai oleh fitrah. Wa ajal fiha dan paling mulia wa aladdu indaha demikian pula paling lezat paling lezat wa aladdu fiha al batil alladhi la haqiqata lahu dibanding kebatilan yang tidak ada wujudnya tidak ada hakikatnya fa innal fitrata la tuhibbu dhaka karena fitrah itu tidak mencintai, tidak menyukai al-batil. Hal ini pun dikuatkan oleh ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'ala al fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Namun kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia menasranikan dia atau memajusikan dia. Jadi kaum muslimin a'azzakumullah. Fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya menunjukkan bahwa hakikat manusia fitrah manusia adalah cenderung mencari kebenaran. Senang dengan kebenaran. Kita terus dicari. Inilah kaum muslimin a'azzakumullah. Demikian Allah tabaraka wa ta'ala membekali manusia dengan akal yang dengan akal tersebut seorang hamba mampu membedakan memilah mana al-haq mana al-batil mana tauhid mana syirik mana sunnah mana bid'ah dengan akal yang sehat dan jujur. Kau muslimin jamaah sekalian. Kita sudah diberi modal oleh Allah. Kita sudah diberi modal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sungguh Allah maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Karena apa yang ada sudah pada kita dari modal tersebut. Akal. Demikian fitrah tersebut didukung oleh risalah yang dibawa oleh para rasul-rasul Allah. Dari sinilah maka kita menjadi tahu siapa pencipta kita. Dari sinilah kita menjadi tahu siapa pencipta kita. Siapa yang memberi kita kehidupan, rezeki, mengatur seluruh urusan-urusan makhluk dari tuntutan tuntunan Allah tabaraka taala dalam Al-Qur'an pun sunnah rasulnya. Inilah yang membimbing akal. Karena akal manusia kaum muslimin a'azzakumullah terbatas. Terbatas. Lemah. Ya. Terbatas dan sangat lemah. Namun dengan bimbingan wahyu yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Terkhususnya kita umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita diberi Al-Quran dan Sunnah. Keduanya inilah yang membimbing kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan tadi. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah seandainya tidak Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun kita beribadah yang Allah inginkan, yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kita tidak pernah akan pernah tahu. Harus bagaimana kita beribadah kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mencari siapa penciptanya, siapa Robnya, siapa ilahnya. Ketika melihat bintang-bintang, bulan, matahari, menyangka semuanya adalah Robnya penciptanya. Namun ketika ya akal yang jernih, fitrah yang suci, yang jujur, melihat bahwa ternyata semuanya tenggelam. Pasti menolak. Pasti menolak. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menolak. Inilah uhibbul afilin. Sungguh saya tidak mencintai, menyukai yang tenggelam. Namun ketika Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan wahyunya kepada beliau. Yang dengan wahyu dari Allah inilah membimbing akal fitrah mengembalikan fitrah beliau di atas kesucian maka disitulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mendapatkan hakikat sebenarnya kebenaran yang hakiki dari apa yang beliau cari. Inilah kaum muslimin a'azakumullah. Ini dulu yang harus kita pegangi. Demikian pula kaum muslimin a'azzakumullah. Kita tidak akan pernah bisa tahu jalan yang lurus, jalan yang benar. Yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ketika tidak ada bimbingan wahyu dari Allah. Kita tidak akan pernah bisa mengetahui mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan. Seandainya tidak ada wahyu dari Allah. Kaum muslimin a'azakumullah. terkait dengan ini. Yang dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran. Demikian hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Juga mencoba untuk membaca melihat beberapa ucapan ulama. Yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada sebagian manusia yang mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah. Namun sebelumnya kaum muslimin a'azakumullah. Kita akan jelaskan dulu. Dua inti cara ibadahnya orang-orang musyrikin di masa jahiliyah. agar menjadi tolak ukur apa yang dilakukan oleh orang sekarang terhadap makhluk dijelaskan oleh Al Imam As-Sanani rahimahullah taala dalam kitab beliau Tathirul I'tiqad an Idranil Ilhad. Demikian penjelasan ulama lainnya bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dalam ibadah mereka yang pertama menjadikan orang-orang salih yang sudah meninggal menjadikan orang-orang saleh yang sudah meninggal sebagai wasilah perantara dalam beribadah kepada Allah. Hal ini Allah tabaraka wa taala mengabarkan kepada kita ungkapan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Mereka katakan wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Dan kami tidak menyembah orang-orang saleh, wali-wali kami yang sudah meninggal itu illa liqarribuna ila Allah zulfa kecuali agar mereka mendekat mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Menjadikan orang-orang salih yang sudah meninggal. Kalau di zaman Nabi Nuh alaihi salam dikenal lima orang salih. Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr wala tazarunna alihatakum wala tazarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uka wa nasra dijadikan sebagai wasilah perantara dalam beribadah kepada Allah. Namun di akhir ayat ini Allah taala menyatakan subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi Allah menghukumi bahwasanya beribadah dengan cara menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai perantara adalah bentuk kesyirikan Nah, bentuk kesyirikan. Ini penggambaran, ukuran. Jadi kalau hari ini ada yang menjadikan manusia yang sudah meninggal, baik dari kalangan para nabi dan rasul, baik dari kalangan orang-orang salih, sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah, maka hakikat ibadah mereka sama dengan apa yang dilakukan oleh orang musyrikin di masa jahiliyah. Ya. Yang ini kaum muslimin jamaah sekalian. Terlalu banyak kita dengar di masyarakat kita Ketika berdoa kepada Allah, mereka terlebih dahulu menjadikan orang-orang yang sudah meninggal itu sebagai perantara. Seperti menyatakan bihadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bihadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau bijahi Sayyidina Muhammad bihadrati Nabiyyina Muhammad بحضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني بحضرة fulan fulan fulan kemudian baru mereka berdoa kepada Allah ya jangan kita membicarakan alasannya kenapa mereka berbuat seperti itu karena tidaklah alasan-alasan itu kecuali hanya akal-akalan saja Oh ini kan orang saleh. Orang dekat kepada Allah. Waliullah. Mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Maka kalau kita berdoa lewat perantaraan mereka yang dekat kepada Allah. Bisa doa cepat diterima. Nah. Seperti halnya kalau kita datang ke pejabat tertentu, minta permohonan, bantuan lewat ajudan atau orang terdekatnya, maka permohonan bisa cepat diterima. Itu cara berpikir orang, analognya orang. Nah, yang Allah tabarak wa taala menyatakan subhanahu wa taala amma yushrikun. Yang kedua, adalah menjadikan orang-orang saleh yang sudah meninggal tersebut sebagai pemberi syafaat kepada mereka dari sisi Allah. Ketika mereka membawa persembahan-persembahan kepada berhala-berhala mereka. Mereka katakan Hada lillahi biza'amihim. Ini untuk Allah menurut persangkaan mereka. Juga mereka katakan hawa na'am Wahada li syurukaina ini untuk sekutu-sekutu kami. Di mana mereka menyatakan tentang sekutu-sekutu mereka itu hal ulai syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kepada kami, penolong-penolong kami indallah di sisi Allah. Artinya apa kaum muslimin? Ketika ada orang yang meyakini benda tertentu, orang tertentu, ya, bisa memberi cap, menolong mereka, mengeluarkan mereka dari kesulitan-kesulitan mereka atau menolak mara bahaya mereka tetap menyatakan saya tidak percaya bahwa benda-benda ini menyelamatkan saya ataukah menolak bala tapi Allah menyelamatkan saya mendatangkan manfaat kepada saya lewat benda-benda ini lewat orang-orang soleh yang sudah meninggal ini. Nah, kalau ada orang menempel di dinding rumahnya jimat, menggantung di pinggangnya, atau dijadikan cincin, atau dimasukkan di dompetnya, disimpan dalam lemarinya, digantung di mobilnya, di kendaraannya, di bangunannya, di binatangnya, dan seterusnya. Mereka katakan, saya tidak percaya benda-benda ini menyelamatkan saya. Mendatangkan manfaat. Tetapi, Alhamdulillah manfaat bisa datang. Bara bahaya bisa tertolak lewat benda-benda ini. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin di masa jahiliyah Ya Allah kabarkan kepada kita cara atau keyakinan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Mereka katakan Haulai syufa'auna indallah. Tetap mereka katakan indallah. Namun di akhir ayat Allah menghukumi Allah menghukumi keyakinan seperti itu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kaum muslimin jamaah sekalian. Jadi jangan heran kalau ada orang datang ke kuburan yang dikeramatkan. Kemudian dinasihati, Pak, jangan berbuat seperti itu. Itu amalan syirik. Mereka akan ingkari. Sebagaimana orang-orang musyrikin di masa jahiliyah mereka mengingkari. Kalau dianggap bahwa cara ibadah mereka itu adalah bentuk kesyirikan. Mereka katakan, Wa ma'na abuduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Coba lihat. Illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Apalagi kalau sampai dia menyerahkan ibadah-ibadah mereka kepada selain Allah. Ini syirkun akbar. Keluar dari Islam. menyerahkan harapannya, menggantungkan harapannya kepada pepohonan, kepada bebatuan, kepada kuburan, kepada penghuni gunung, penghuni lautan. Enam. Rasa takutnya melebihi atau menyamai rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya menyamai bahkan melebihi cintanya kepada Allah kepada bebatuan, pohon, angin, kuburan, dan sebagainya. Ini. Wal'ayyadubillah. Demikian pula. Ibadah dengan harta benda dia. seorang hamba atau seseorang yang ya, mengeluarkan hartanya mengeluarkan hartanya pasti ada dua yang dia harapkan dari upaya yang dia lakukan tadi. Dengan dia keluarkan hartanya, pare paripunu dan panjari songkolo ngare baku mande tomi bajao na warna-warni ya ya nah seorang melakukan itu semuanya pasti ada dua harapan apakah bisa mendatangkan manfaat yang lebih banyak paling tidak sama atau kedua bisa tertolak balak? pasuluk ki doi. sisa bumbu rupiah. Kira-kira tena papai rotta. Pasti mudah-mudahan. Dengan ini saya dapat kebaikan. Ya Pak ya? Hah? Kalau ada orang mengeluarkan harta bendanya, tidak ada niat sama sekali untuk itu, ini jahil. Kesia-siaan kesia-siaan. Nah, artinya apa? Dengan harta benda dia keluarkan untuk nilai ibadah, ini hanya milik Allah. Ini hanya milik Allah. Tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Demikian pula tubuh dia, dia sujud, dia ruko, dia berdiri. Nah, bergerak anggota tubuhnya melakukan sesuatu yang dia anggap ibadah, maka itu hanyalah milik Allah. Maka ketika dia palingkan kepada selain Allah, maka ini sudah masuk kategori syirik. Maka kaum muslimin azakumullah orang-orang yang terjerumus ke dalam amalan seperti ini. Yang Allah hukumi kesyirikan. Dalam banyak ayat Al-Quran. Maupun dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menantang akal mereka fitrah mereka untuk jujur, untuk lurus, benar dalam memanfaatkannya. Coba berpikir. Inilah kaum muslimin azakumullah di antara ayat-ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada orang-orang musyrikin. Allah Ta'ala menyatakan misalnya. Innalladzina tada'una min dunillahi ibadun amthalukum. Sesungguhnya apa-apa yang kalian doai, ibadai selain Allah adalah hamba-hamba seperti kalian. Makhluk Sama seperti kalian yang asalnya tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadun amthalukum. Apa yang kalian ibadahi dari orang-orang soleh itu? Kalau di masa Nabi Nuh dikenal Wadswa, Yahud, Yauk Nasr. Dan tidak ada satu tempat kecuali di situ ada kuburan-kuburan orang soleh yang dikeramatkan. Ada yang dikenal dengan Ibnu Alwan, Al-Badawi, kalau di Indonesia ada sun ada wali songo. Kalau di Sulawesi ada wali tujuh. Nah, kalau mereka itu adalah orang-orang soleh sekalipun tidak ada bedanya dengan kalian. Semuanya ibadun amtalukum hamba-hamba Allah yang sama dengan kalian. Para nabi, para rasul, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sama dengan kalian hamba Allah. Tidak sekali-kali memiliki sifat rububiyah. Tidak mampu menciptakan, mengadakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, tidak mampu mengurus alam, apalagi tidak memiliki sifat uluhiyah, tidak berhak untuk diibadahi. Ibadul amzalukum. Gunakan fitrah dan akal kita kaum muslimin yang bersih, yang jujur, bahwa kuburan-kuburan itu adalah manusia seperti kita. Bahkan mereka sudah meninggal. Yang justru mereka sangat amat membutuhkan doanya orang yang masih hidup. Mereka lah yang sangat butuh dengan doa kita yang masih hidup. Kenapa justru kita yang hidup banyak yang datang ke kuburan. Naam, untuk supaya didoakan. Diantar doanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mana akalmu? Mana fitrahmu? Ini masih mending. Karena itu tadi masih bisa berpikir ngakal-ngakalin. Dia kan orang soleh. Ini ndak banyak orang yang tahu bahwa di situ bukan kuburan. Bahwa di situ bukan kuburan. Cuma gundukan batu kemudian dibentuk menjadi kuburan. Banyak orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, petrahnya, kejujurannya dalam melihat. Kenapa dia harus beribadah di sebuah pohon? Kenapa mereka harus beribadah di sebuah pohon? Nah pohon itu dia yang tanam. Dia yang pupuk. Dia sirami air. La haula wa la quwata illa billah. Dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau katakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Wa nahnu hudatha wa ahadim bi kufr. Dan kami baru masuk Islam. Walil musyrikin sidrah ya'kifuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrikin memiliki pohon sidr yang mereka biasa atikab di pohon itu dan menggantung senjata-senjata mereka di pohon itu. Sebagai tabarruk. Mencari barokah. Untuk supaya bisa dapatkan keberkahan, kebaikan lebih Nah, Yuqalu laha dzatu Yang dinamakan pohon itu dzatu Pamarar Pamararna bisidratin maka kami pun melewati pohon tersebut. Pakulna ya Rasulullah. Kami pun berkata ya Rasulullah. Ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Buatkanlah untuk kami zat anwat, pohon yang bernama Zatu Anwar sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwar. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan Allahu akbar. Allahu akbar. Menunjukkan ini perkara besar sampai Nabi bertakbir. Inna sunanun kultum walladhi nafsi biyadih. Kama qalat Banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Innakum qawmun tajhalun. Sungguh itu adalah sunnah, sunnah, jalan-jalan, metode-metode orang-orang terdahulu. yang telah kalian ucapkan. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalian telah mengucapkan sebagaimana Bani Israel berucap kepada Musa alaihissalam. Mereka katakan jadikanlah kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Coba lihat ya kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Kesamaan dengan ucapan mereka ini, para sahabat dengan ucapan Bani Israel. Menyamakan pohon sidr yang dijadikan oleh orang-orang musyrikin sebagai tempat mencari barokah. Sebagai ilah sesembahan yang disembah selain Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Dan kata Nabi la tarkabunna sunana man kana qablakum kalian pasti akan melakukan sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Dan melakukan kesyirikan-kesyirikan seperti ini. Mana akal sebagian orang? Mana kejujuran sebagian orang? Kok pohon, bebatuan, penghuni itu, penghuni ini, dan sebagainya yang mereka menyerahkan ibadah mereka kepada selain Allah. Kemana akal? Kata Allah tabaraka wa ta'ala, pal yastajibu lakum in kuntum sadiqin. Maka berdoalah kalian kepada sesembahan-sembahan kalian selain Allah itu. Apakah mereka mengijabah doa kalian kalau memang kalian benar? Demikian pula Allah Ta'ala menyatakan, وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Coba lihat sini kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melihat. Berpikir kalian. Gunakan panca indera kalian untuk melihat, mendengar, merasa. Pikirkan baik-baik. Pantas. Tidak perbuatan kalian. Bahwa apa yang kalian sembah selain Allah. Tidak mampu menolong kalian. Bahkan diri-diri mereka sendiri tidak mampu mereka tolong. Diri mereka sendiri tidak mampu mereka tolong. La haula wa la quwata illa billah. Berpikirlah bahwa ternyata mereka makhluk yang sekarang ini sudah mati. Kenapa ibadah kita banyak diserahkan kepada mereka? Datang ke kuburan yang dikeramatkan. Yang insya Allah nanti pun ya ada ayat yang akan kita lewati bahwa semua yang diibadahi selain Allah itu hanya asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum. Hanya sekedar nama-nama yang kalian dan kakek-kakek moyang kalian yang menetapkan nama itu. Kalian sendiri yang menetapkan ada wali songo. Kalian sendiri yang menetapkan ada wali tujuh. Kalian sendiri yang menetapkan nama Tuhan Tuan maka Kalian sendiri. Nah. Ya, kalian sendiri yang menamakannya. Mana akal kalian? Mana fitrah kita yang menginginkan kebenaran? bahwa kebenaran fitrah kita menunjukkan fitrah kita menunjukkan bahwa Allah pencipta kita maka kepada Allah lah kita beribadah akal kita yang jernih yang suci yang jujur akan menunjukkan kepada Allah lah kalian beribadah karena Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberi kalian rezeki, menghidupkan dan mematikan kalian. Berpikirlah kalian bahwa apa yang kalian sembah selain Allah tidak ada kecuali hamba yang sama dengan kalian yang tidak mampu menolong kalian dan juga tidak mampu menolong, menolong diri diri mereka sendiri. Walau anfusahum yang surun. Qala jalla wa ala Allahu jalla wa ala menyatakan Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk Jangan kalian berdoa, jangan kalian beribadah kepada perkara-perkara yang tidak mampu memberi manfaat kepadamu dan tidak membahayakan kamu. Berpikirlah cerdas bahwa hanya Allah tabaraka wa taala an-nafi ad-dar yang menetapkan manfaat dan bahaya maka beribadalah kepadanya. Jangan beribadah kepada yang tidak memberikan manfaat dan tidak bisa menetapkan bahaya, mendatangkan doror. Semua ini kaum muslimin a'azzakumullah. Ya. Ayat-ayat yang menantang orang-orang musyrikin. Pendekatan akal kepada mereka. Coba gunakan akalmu. Manfaat apa yang kamu dapatkan dari pepohonan yang kamu ibadah kepadanya? Manfaat apa yang kamu dapatkan dari kuburan? Nah, manfaat apa? La haula wa la quwwata illa billah. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kau lakukan itu maka sungguh kamu kalau begitu termasuk orang zalim, orang syirik. Demikian Allah tabaraka taala menyatakan, "Lahu da'watul haq." Milik Allah Subhanahu wa taala doa da'watul haq. Ya, والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء dan apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah sekali-kali tidak akan pernah mengijabahi mereka. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Kecuali kata Allah, seperti orang yang menghamparkan kedua telapak tangannya. Seperti ini. Dihamparkan kedua telapak tangannya. Ilal ma ke air. Liablughofa agar air sampai ke mulutnya. Kata Allah ma huwa bibalighi. Air tidak akan pernah sampai ke mulutnya. Bagaimana caranya bisa sampai seperti ini modelnya? diambil air. Artinya apa kaum muslimin? Tidak akan pernah terwujud apa yang kita harapkan kepada selain Allah. Ini. Kenapa meminta kepada apa-apa yang tidak mampu mendatangkan manfaat? Doror Kata Allah, "Ma du'aul kafirin illa fi dhalal." Tidaklah doanya orang kafir kecuali dalam kesesatan. Wa qala ta'ala والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون dan apa-apa yang mereka ibadahi, doai selain Allah tidak mampu menciptakan apa-apa. Bahkan mereka diciptakan. Mereka makhluk yang diciptakan. Amwatun ghairu ahya. Orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang sudah meninggal ataukah benda-benda mati. Nah, kenapa ketika mereka berdoa melampaui batas gulu terhadap orang-orang yang sudah meninggal itu? ya dalam solawat-solawat mereka mereka melampaui batas seperti solawat nariyah solawat fatih ya Ratib Haddadi dalam buku Barzanji dalam buku Dibai pujian yang berlebih-lebihan terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mereka menjadikan sebagai apa? Wasilah. Dalam salawat nariyah misalnya. Salawat nariyah ini Pak ya. Solawat naria itu solawat yang dijadikan mukodimah oleh siapa ini? Ustadz pelawak ini. Muhammad Maulana itu. Nah. Allahumma salli salatan kan taman ala sidina Muhammadin ladhi tanhallu bihil uqad. وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنار به الرغائب وتسقى الغمام Coba lihat, semua hak Allah diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tamfarijuhul kurab, mengeluarkan dari semua kesulitan wa tuqda hawaij memberikan semua kebutuhan-kebutuhan hajat-hajat dan sebagainya. Gulu melampaui batas. Padahal semuanya adalah makhluk Allah tabaraka wa taala. Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika dipuji ya dipuji oleh sebagian sahabat dipuji Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan mereka La tatruni kama taratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku sebagaimana orang-orang Bani Israel, orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku seperti Bani Israel, yakni orang-orang Nasara memuji Isa ibnu Maryam. Lakin kulu Abdullah wa Rasul. Tapi ucapkanlah saya adalah hamba dan Rasul Allah. Nah sekarang banyak orang memuji Nabi berlebih-lebihan kemudian menganggap itu adalah salawat. Seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam barazanji. Itu pujian yang berlebih-lebihan di mana hak-hak Allah, sifat rububiyah Allah diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita. Mana akal kita kaum muslimin? Mana kejujuran kita? Berpikirlah. Fitrah kita mana? Demikian Allah Ta'ala menyatakan. Ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Duriba mathalun fastami'ulah. Diberikan perumpamaan. Maka dengarkanlah perumpamaan ini. Dengarkanlah perumpamaan ini. Innal ladzina tad'auna min dunillah Sesungguhnya apa-apa yang kalian sembah selain Allah la yakhluqu dzubaba mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat walau ijtama'ulah Walaupun semua sesembahan-sesembahan selain Allah bersatu padu untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak akan pernah mampu. Mereka tidak pernah mampu. Sekarang coba lihat. Berpikirlah. Gunakan akal kita. Lihat baik-baik Ketika ada orang datang mempersembahkan sesuatu di kuburan, di pepohonan, di bebatuan, di gunung, di pinggir laut. Ya. Mungkin akan dia lihat ada seekor lalat datang menghampiri makanannya, persembahannya. Kata Allah, Wa yaslubhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalau ada seekor lalat yang mengambil sesuatu sedikit saja dari persembahan mereka, dari apa yang mereka ibadahi itu, maka sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak mampu untuk mengambil kembali apa yang telah diambil oleh seekor lalat tadi. Coba berpikir kaum muslimin azakumullah. Akhirnya apa? Diakal-akali lagi oleh mereka. Kalau ini tidak dimakan, jadi busuk, jadi basi, nanti ditertawai orang. Oh, begini saja. Ini sebenarnya yang dikirim halusnya Nah, coba lihat. Ini yang dikirim halusnya. Jadi punya niat tahu an nyambale bembe, nyambale sapi, nate kakang untuk tomatena, apa karena alusu na dikirim. Padahal alusu na bembe, alusu na sapian, tuat nah. Nasallallahu alaihi Ini diakal-akali. Diakal-akali. Jadi makanya kalau mereka bawa persembahan di kuburan-kuburan, yang makan mereka, yang pesta mereka, yang ambil penjaga kuburannya. Pernah satu kali di depan kok bangga itu di kok bangga Syekh Yusuf di Goa itu ada teman saya di situ saya eh, tinggal di situ rumahnya memang di situ saya lihat bagaimana si perilaku orang-orang ini di kuburannya katanya Syekh Yusuf padahal bukan itu saya masuk Allah saya mau tahu apa yang dilakukan oleh mereka. duduk di dekat eh, apa kan jenakan atau pajaga kubur nah Hah? pinatina ada masuk orang bawa ayam saya tahu ayam tadi itu dibeli di luar tadi dibeli di luar di luar lok area masjid itu ada penjual ayam dibeli di situ Dia datang di kuburan, baca Fatihah, baca ini kirim ini, dia siram apa itu minyak wangi. Kalau yang pernah di Kokbang itu tahu Pak ya. Yang pernah-pernah ke Kokbang ada tahu. Itu di Kokbang itu sampai lubang-lubang kuburannya itu karena minyak wangi disiram tuh. Ya. Kemudian ayam ini diserahkan ke penjaganya. Penjaganya kayak komat kami, karena karena natari mami. Sudah diterima katanya. Kemudian ayamnya ini disimpan di belakang. Di belakang ternyata ada temannya yang siap ambil ini ayam, diambil. Saya lihat. Gitu. Ternyata ini ayam dibawa lagi keluar di sana ke depan masjid, dijual lagi. Nah, jadi ayam satu ekor ayam bisa laku sepuluh kali dalam sehari. La haula wa la quwata illa billah. Nah. Ini yang banyak terjadi kaum muslimin azakumullah. Pembodohan. Coba berpikir. Pembodohan betul. Apalagi cobalah kita berpikir kaum muslimin azakumullah. Semua orang tahu bahwa Syekh Yusuf meninggal di Afrika Selatan. Dibuang sama Belanda. Kuburannya di sana masih ada. <clears throat> di kok banget? Kuburan siapa? Assalamualaikum. assalamatu Ya. Kalau di Jawa dikenal dengan Wali Songo. Di Jawa dikenal Wali Songo. Satu contoh, mari kita berpikir, gunakan akal sehat kaum muslimin. Contoh saja, contoh saja. Gunakan fitrahmu yang selamat, yang suci, akalmu yang jujur, akalmu yang sehat, lurus. Sunan Kalijogo, Raden Mas Said. Kalau benar cerita yang sampai ke kita, proses dia katanya jadi wali, itu jadi perampok ketemu Sunan Bonang atau Sunan siapa? Ya. Nah, kemudian mau jadi murid akhirnya disuruh jaga tongkatnya Sunan Bonang di pinggir sungai. Ya, yang tua-tua insya Allah masih ingat dulu filmnya itu ada. Ya. Saya tidak tahu sekarang. Nah. Dari anak muda yang tidak ada jenggot, tidak ada kumis. Nungguin menjaga tongkat gurunya Sunan Bonang di pinggir sungai. Kapan gurunya datang? Setelah tubuhnya Raden Mas Said ini penuh dengan lumut. Ya. Sampai dibuka lumutnya lumutnya. Nah. Jenggotan. Ya. Sampai berjenggot itu. Kira-kira. Kira-kira Kira-kira. Berapa lama dia tidak sholat? Coba berpikir. Berapa lama dia tidak sholat? Berapa lama tidak baca Al-Quran? Berapa lama dia tidak menafkahi anak istrinya karena punya anak istri? Nah, kok bisa jadi wali? Coba mari kita gunakan akal sehat. Berpikir. Mana akal, mana fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Nas'alullah as-salamat wal-afiyah. Laka muslimin a'azakumullah. Bahkan terkadang, terkadang Kuburan itu dulunya adalah orang fajir, peminum khamar, pezina. Cuma karena sakti kuburan jadi dikeramatkan. Orang datang ke sana mencari keberkahan. Nas'alullah as-salamat al-afiyah. Qawmuslimin azzaqumullah. Ya. Makanya Allah tabaraka wa taala mengingatkan dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Itu karena sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah al-haq dan apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah adalah batil. Adalah batil. Nassallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin azakumullah. Ini perumpamaan dari Allah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Fastami'ulah. Dengarkan perumpamaan ini. Perumpamaan yang bisa dilihat oleh semua orang. Bukti nyata seekor lalat. Seekor lalat. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala. إن الذين يدعون إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan berpikir kemampuan untuk melihat. Itu contoh. Lihat baik-baik. Itu pohon. Tidak mampu menciptakan apa-apa. La yakhlukuna syai'a wa hum yukhlakun. Itu batu. Itu air. Itu kuburan. Penghuni-penghuni di kuburan itu tidak ada yang lain kecuali ibadun amsalukum. Hamba-hamba yang sama dengan kalian. Ya, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Hamba-hamba yang sama dengan kalian. La haula wala quwwata Ketika kita sampaikan seperti ini, ada orang Jawa datang. Ustadz, iya ya, kok selama ini kita bodoh ya? Kenapa Pak? Kok tidak berpikir kita? Kok bisa orang jadi waliullah itu tidak tanpa sholat? Hanya nungguin tongkat tongkatnya bisa berubah-ubah jadi ular. La haula wa la illa billah. Tapi kita alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk kemudian bisa dengar dakwah tauhid. Naam. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan Matalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut perumpamaan orang-orang yang mereka sembah selain Allah dari kalangan para wali, aulia. Kamathalil angkabut. Seperti laba-laba. Dan sungguh rumah yang paling lemah adalah sarang laba-laba. Semuanya ini adalah merupakan apa? Tantangan, coba kau berpikir. Kamu itu sudah diberikan fitrah lah Fitrahmu itu menginginkan kebenaran sebagaimana tadi sudah kita jelaskan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kecenderungan mencari terus kebenaran. Nah, nah sarang laba-laba. Allah memperumpamakan sesembahan-sesembahan selain Allah seperti sarang laba-laba. Lemah artinya apa? Apa yang kita harapkan dari sesuatu yang sangat lemah? Sarang laba-laba angin saja bukan angin topan. Nah, itu sudah porak-poranda, sudah hancur. Angin kecil saja sudah putus-putus. Apa yang kita harapkan dari yang seperti itu? Nah, apa yang kita harapkan dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain la yanfa'uka wa la tidak mampu beri manfaat kepadamu dan tidak membahayakanmu. Loh, tapi kan, nah ini. Sekali lagi, yang namanya orang-orang yang Allah tutup akalnya. Nah, lahum qulubun la ya'qiluna biha, walahum a'yun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha sesuatu yang sangat nyata di hadapannya tidak mampu mereka berpikir menggunakan akal sehatnya untuk melihat benar salah. Tapi kan itu ada pohon sudah berkali-kali mau ditebang tidak bisa-bisa ditebang. Mau dibolduser, bolduser tidak bisa sampai-sampai. Bagaimana mau sampai tuh bulldozer? Kamu halangi bulldozer itu pakai pisau, pakai pedang, pakai parang. Eh, coba-coba kok. Tebang ini pohon, kusambal kok. Ya. Pinatinya, keluarga pinatinya, masyarakat di situ, penyembahnya, datang ke sana menghalangi. Ya takut sopir, sopir bulldozernya. Kemudian dikatakan, Eh, coba lihat. Keramat itu tidak bisa datang itu dosen. Ya. Tidak bisa mendekat. Coba lihat kamu semuanya. Coba jangan halangi. Jangan dihalangi, biarkan. Ditebang. Wah, terangkat itu. Coba lihat kamu semuanya. Allah. Ya. Ini tidak ada sama sekali kemampuan. Tidak mampu la yastati'una nasrakum wala anfusahum suruh. Diri kalian mereka tidak mampu menolong kalian apalagi di, men, diri mereka sendiri tidak mampu mereka tolong. Ya. Mana berhala-berhala yang dulu disembah di masa jahiliyah, Ubal, Manat, Uzza, lagi? Ya. Dan bahkan kaum muslimin a'azzakumullah. Apa yang diibadahi selain Allah tabaraka wa taala betul-betul membuat orang tidak mampu menggunakan akal sehat. tidak mampu kembali ke fitrahnya. Bayangkan, tahu itu tempat ibadahnya orang kafir. Candi Borobudur, Candi Prambanan. Tahu itu tempat ibadahnya orang kafir. Datang mereka yang mengaku kaum muslimin. bahkan dari pondok-pondok pesantren, dipimpin oleh kiainya. Nah, datang ke Candi Borobudur mau ngambil itu, mau menggang itu kemaluannya stupa di Candi Borobudur. Stupa Pak ya. Stupa itu patungnya Buddha itu kemudian ada bangunan di luar yang menutupinya seperti apa ini eh, anu, ayam itu itu katanya kata mereka itu kalau bisa nakoci itu di dalam itu kemaluannya dapat kijodoh ah. kau muslimin dari pondok-pondok pesantren dari pimpin kiainya ke sana datang ke Sunan eh, Candi Prambanan. Di Candi Prambanan itu ada di dalamnya ada patung Nyi Roro Jongras. Patung perempuan telanjang bulat. Kalau bisa memegang buah dada dan kemaluannya, bisa cepat dapat jodoh, kata mereka. Yang datang ke sana kalau kalau dibilang adalah eh, orang Hindu, orang Buddha, memang tempat ibadah mereka dari kaum muslimin. Mana akalnya? Mana akal mereka? La haula wala quwata illa Di sini sajalah yang saya gambarkan tadi. Syekh Yusuf yang mereka gelari, yang mereka namakan Tuan Tasalamakah? Sekali lagi, penamaan-penamaan berhala mereka itu nah adalah asma'un sammaitumuha antum wa Ya. Semua orang tahu kuburannya di Afrika Selatan. Meninggal di sana. Ya. Kok orang datang ke sini ke kuburan yang di sini? Siapa itu di kuburan itu? Siapa yang kamu cari barokahnya di situ? ولا حول ولا قوة إلا بالله قوم مسلمين أعزكم الله Demikian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran. Yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fin layl. Wasakhara syamsa wal qamar. Qullu yajri li ajalin musamma. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Apa yang kalian ibadahi, yang kalian doai selain Allah tidak menguasai walaupun hanya kulit ari. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi dari awal tadi itu. Semua ayat-ayat yang me menantang penyembah-penyembah selain Allah. Untuk coba mereka menggunakan akal sehatnya. Nasrullah assalamualaikum. Iya da'uhum. In tada'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau kalian berdoa kepada mereka. Mereka tidak mampu mengijab mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka dengar, mereka tidak mampu mengijabahi doa kalian. Tidak hanya sampai di situ, kata Allah. Itu kondisi ini, dunia ini. Kalian minta apa? Tidak mampu mereka ijabahi doa kalian. Sekarang, ada orang lagi mengatakan ini. Lo kan terbukti. Ini ada keluarga saya sakit. Ya. Sudah datang ke dokter sini, dokter situ, rumah sakit ini, rumah sakit itu, biaya sudah habis. Tidak sembuh-sembuh. Tapi saya dengar berita bahwa ada kuburan di sana dikeramatkan saya bawa keluarga saya ke sana. Sembuh setelah datang dari kuburan itu. Banyak seperti ini. Di masyarakat kalau kita dengar banyak yang seperti ini. Ya. Setelah bak namun padongko jadi pokok-pokok kah? Nah. Apa kok istilah mereka? Egas singi motere. Liburang motere Iya Pak ya? Ini yang dikatakan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala umurun syaitaniyah. Umurun syaitaniyah. Masya Allah, itu kuburannya kiai itu. Kalau malam Jumat itu ada cahaya bersinar di sana. Kalau 17 Ramadan sering terdengar bacaan Al-Quran di kuburan itu. Kayak kau mengajin joe. Ini umur ya. Umur ya. Syaitan akan apa? Membantu wali-walinya. Naam. Membantu wali-walinya agar supaya dia semakin terjerumus ke dalam kesyirikannya dan orang lain pun akan terpengaruh. Iya di, iya ya, benar ki orang itu tahu Setelah datang ke kuburan situ sehat ki. La haula wala quwata illa billah. Nah, apa yang dilakukan orang di sana? Baca Al-Quran. Berzikir. Syaitan tidak membutuhkan bacaan Al-Qurannya. Syaitan tidak membutuhkan zikirnya. Istighfarnya. Tasbihnya. Ketika syaitan sudah mampu menjerumuskan orang itu ke dalam kesyirikan. Sudah mampu menjerumuskan orang itu berharap kepada selain Allah. Kenapa? Karena semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan hancur dengan dia berharap kepada selain Allah. Hancur dengan dia apa? Meminta kepada penghuni kuburan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yusyrik billah faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang ber, berbuat syirik kepada Allah, maka dihancur seluruh amalannya dan dia termasuk orang yang merugi di akhirat. Demikian Allah taala menyatakan, "Wa may yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Dan siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempat kalinya kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kaum muslimin azakumullah. Ya ini. Dan di akhirat kata Allah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat, apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Nah, akan mengingkari kesyirikan kalian. Nah, Nasallallahu alaihi wasallam. Karena memang kaum muslimin azakumullah demikian juga di dalam ayat yang lain. Naam. Bahwa tokoh-tokoh mukalladun yang diikuti, yang ditaklidi, yang mengajarkan sesuatu yang bukan dari agama kemudian menyandarkan ini agama. Naam. Ini agama, ini sunnah padahal bid'ah. Wah ini agama padahal kesyirikan. Mereka akan berlepas diri di akhirat nanti. Walaupun di dunia dulu dia menjanjikan. Memberikan jaminan kepada pengikut-pengikutnya. Punna minawa wa mama konneri kah? Kamma tongko sallar ya anak jangan ngaminawang rian runnar nakke. padahal di akhirat nanti mereka akan berlepas diri. Ya. Sebagaimana dalam surat Ibrahim Allah gambarkan itu dalam نعم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا عجزنا أم صبرنا ما لنا من محيص orang-orang muqallidun di dunia ini. Nah, akan mendatangi, akan menuntut guru-guru mereka yang dia taklidi di dunia. Mengatakan, kami dulu pengikut kalian. Mampukah kalian menyelamatkan kami sedikit saja dari adab Allah? Apa jawaban mereka? Nah, lau hadana Allah lahadaina. Seandainya dulu Allah berhidayah kepada kami, maka itu yang kami sampaikan hidayah itu kepada kalian. Sawaun alaina. Sama halnya atas kita ini. Ajazi'na am sabarna ma'lana min bahis. Kita berkelus kesah atau kita bersabar tidak ada tempat pelarian. Nasallallahu alaihi wasallam. Tentu ya. Sampai jam berapa? Ya. Kau muslimin azakumullah. Demikian Allah tabaraka wa taala di dalam ayat yang ayat yang lain ketika Sudah ya? Sudah, Mi? Oh, begitu. InsyaAllah sampai sini dulu. Ala kuliah kaum muslimin azakumullah. Ini eh, saya pikir masih jam 11. <clears throat> Sudah dua jam rupanya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun lewat lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengingatkan kita bahwa fitrah yang Allah ciptakan manusia itu menginginkan kebenaran. Dalam hal ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tinggalkan dua cara ibadah orang cara ibadah yang dilakukan oleh orang musyrikin di masa jahiliyah. Naam. Dan sungguh bahwa apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk Allah sama dengan kita ibadun amsalukum. Nama-nama yang dilekatkan kepada mereka hanya nama-nama. Naam asma semaitumuh antum wa aba'ukum yang diada-adakan. Kemudian dilekatkan cerita-cerita kepadanya agar orang tertarik. Dilekatkan cerita-cerita dusta kepadanya agar orang tertarik. Kalaupun ada yang Orang katakan terbukti itu umurun syaitaniyah yang syaitan menginginkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa nasallallahu alaihi wasallam Ini dulu insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika